Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala terhadap hadis yang sangat mulia itu hadis yang ke-23 mengenai beberapa kalimat yang sangat berharga dan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa dan juga amalan-amalan yang di dalamnya terkandung pahala yang sangat besar. Baik itu sedekah, salat ataupun sabar dan juga yang semisalnya. Setorkan terlebih dahulu. na barakallahu fiikum untuk diawali yang lainnya insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Naam, antum setorkan terlebih dahulu dengan suara yang jelas lantang, keras, lancar. Antum. Bismillah. Fadal. Naam ahsan tabarakallahu fikum. Baca dengan suara yang lantang, jelas, gamblang, keras. Antum Nah, barakallahu fiikum. Kemudian yang berikutnya antum baca yang keras suaranya ya. Ahsantum barakallahu fikum. Kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala perhatikan baik-baik. Qala was-shadaqatu burhanun. Rasulullah SAW menyatakan sedekah itu adalah burhan, bukti jujurnya keimanan seorang hamba dia mensedekahkan harta yang dia miliki, harta lebihnya ataupun harta yang dia miliki secara global. Dia mensedekahkan. Cuman perlu diperhatikan bahwasannya yang namanya sedekah itu tidak selamanya dengan harta. Dengan ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang mengandung kebaikan di dalamnya itu termasuk sedekah juga. Al kalimatut thayyibatu shadaqatun. Ucapan yang baik, ucapan yang jujur, ucapan yang lurus termasuk sedekah. Jadi antum jangan banyak alasan wahana enggak bisa sedekah Ustaz. Lah kenapa enggak punya uang? Ucapan yang baik itu sedekah. Bertutur kata yang jujur sedekah. Walaupun enggak punya uang bisa sedekah barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan sampai naam terkesan bahwasanya enggak bisa sedekah sama sekali ketika tidak punya uang. Itu keliru. Cuman seringnya sedekah itu digunakan apa? Untuk sesuatu yang seseorang itu mengeluarkan hartanya gitu seringnya. Tapi ucapan yang baik juga sedekah. Apa maksudnya ya? Na'am kita lihat. Qala wa sadaqatu burhanun dan sedekah itu adalah burhan, bukti As-sadaqatu hiya ikhrajul mal fi ta'atillah. Sedekah itu adalah mengeluarkan harta di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlu burhan. Burhan itu kan bukti. Ai dalilun ala sihhatul iman, ya kan? Bukti dalil yang menunjukkan apa? Sahihnya iman orang tersebut. Jadi harus sedekah kalau dia punya harta yang lebih, sedekah. Na barakallahu fikum li'annahu la yajudu bil mal ma'a hubbihi lahu illa man fi qalbihi imanun dikarenakan tidak ada orang yang dermawan dengan hartanya bersamaan cintanya dia terhadap harta tersebut kecuali orang yang di dalam hatinya ada keimanan karena seringnya kalau orang punya harta itu dia biasanya eman-eman harta tersebut terkurangi nah kalau dia punya keimanan dia akan mencurahkan harta tersebut hatta walaupun sedikit tidak masalah Na'am barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang pelit. Orang yang pelit, yang kikir, itu merasa apa? Merasa yang dia keluarkan besar padahal sesuatu yang sedikit. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu, upayakan semaksimal mungkin kita na'am menjauhkan sifat yang namanya pelit tadi itu atau kikir. Karena umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW mereka dibinasakan karena apa di antaranya? Asyuh. Asyuh itu ada syadidul bukhl, yaitu pelit yang sangat sekali, sangat pelit. bang ya? Ya Rasulullah mengatakan apa barakallahu fikum fattaqudz dzulma fa inna dzulma dulma yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hati-hati kalian dengan kezaliman. Karena kezaliman merupakan kegelapan nanti dari kiamat. Kemudian hati-hatilah kalian dengan as-syuh. as as itu adalah apa? Adalah syadidul bukhl. Itu pelit yang sangat sekali. Bang ya, karena sifat pelit adalah sifat yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Mahum salah ya? Ewa na'am barakallahu fikum hindari sifat pelit. Nah, kita lihat sini. Kata beliau, wa illa fal malu muhabbabun ila nafsi. Jika tidak demikian maka pada asalnya harta itu apa barakallahu fikum sangat dicintai. Paham ya? Jiwa itu sangat mencintainya harta. Antum senang harta atau enggak antum? Senang kan? Senang atau tidak? Senang secara globalnya setiap manusia senang harta. Cuman jangan sampai harta tersebut dilupakan, jangan sampai. Kita lihat. wa nafsu syahihatun. Sedangkan jiwa manusia itu biasanya sangat eman-eman. Syahihah itu eman-eman, pelit untuk mengeluarkan itu loh. Berat gitu loh. Eman-eman. Fa idza qaddamahu al-insanu fi ta'atillah fa hadza burhanun ala imanihi maka apabila seseorang mempersembahkan harta tersebut di dalam ketaatan kepada Allah taala, maka sungguh inilah yang dikenal dengan burhan, bukti tertangga apa? yang menunjukkan atas keimanannya. Apa maksudnya ya? Naam. Haitsu rakhusa 'indahu al-mal fi ta'atillah azza wa jal. Dari sisi orang tersebut sangat mudah, paham ya? Nah, barakallahu fikum untuk mengeluarkan harta di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum soalnya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fid din azdani wasakumullah. Amal munafiku fahuwa la yatasaddaqu bal yaqbidu yadayhi 'an sadaqah. Adapun orang munafik maka dia tidak sedekah, bahkan dia menggenggam kedua tangannya na barakallahu fikum menyumbat kedua tangannya dari sedekah tersebut, mengikat. Jadi enggak mau mengeluarkan sedekah, eman-eman katanya. Nah barakallahu fikum. Bagaimana? Aku sudah mencari harta ini dengan jerih payah yang sangat besar, membanting tulang, memeras keringat katanya. Jadi kalau anak keluarkan eman-eman katanya, hati-hati. Kalau seandainya memang sudah saatnya na'am kalau fikum untuk bersedekah atau berzakat dengan harta yang dia miliki, harta simpanan yang lebih atau yang semisalnya, maka tunaikan. Tunaikan barakallahu fikum. Jangan sampai menimbun, mengumpulkan harta kekayaan, emas maupun perak kemudian justru menjadi petaka atau bencana, Paham ya? Nah, barakallahu fikum karena orang-orang yang menimbun harta bendanya, emas atau perak, ketika datang kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya dia tidak mau, ancamannya apa? Kabar gembira dengan adab yang sangat pedih. Paham ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang syahidnya yang inti orang-orang yang mereka menimbun emas dan perak tidak mau menginfakkan di jalan Allah kasihlah kabar gembira dengan adab yang sangat pedih Naam ahsan walladzina yaknizuna adh wal fiddah wa la fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim artinya apa dan orang-orang yang mereka menimbun mengumpulkan emas dan peraknya, tidak mau infakkan, tidak mau mengeluarkan sedikit hak yang harus dia keluarkan dari itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, fabashirhum. Kasihlah kabar gembira mereka. Apa? Bi'adzabin alim, dengan adab yang pedih, gitu ya. Na'am barakallahu fikum dengan azab yang pedih. Ikhwan fi din azbani wasakumullah. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa yunfiquna illa wa hum karihun." Orang-orang munafik mereka tidaklah meletakkan hartanya kecuali dalam keadaan benci, dalam keadaan tidak suka na barakallahu fikum seperti itu. Ayo na'am. Ayo. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa qala wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggam tangan-tangan mereka, maksudnya pelit, enggak mengeluarkan hartanya. Fasadaqatu burhanan 'alal iman. Maka sedekah itu adalah bukti yang menunjukkan atas keimanannya. Wa qillatus aw adamuha dalilun Dan sedikitnya sedekah atau bahkan tidak mau sedekah sama sekali itu adalah dalil yang menunjukkan apa? kemunafikan yang ada pada orang tersebut. Hindari barakallahu fikum sifat pelit, jangan. Kapanpun kita punya harta, punya kekayaan ataupun punya na barakallahu fikum, nah sesuatu yang lebih dan saat itu kita memungkinkan sedekah-sedekah Paham ya? Sedekah macam-macam bentuknya sudah kita lewati. Bisa dengan harta, pakaian, makanan, paham itu ya? Minuman bisa. Tidak harus wujudnya uang. Itu tidak harus. Paham itu ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Na'am sedekah dengan misalkan membelikan pulsa listrik misalkan sedekah atau enggak? Sedekah juga. Iya enggak? Atau misalkan membelikan lampu, na'am atau misalkan membelikan air galon termasuk sodako juga, ya enggak? Jadi jangan bayangan antum sodako itu wujudnya uang terus itu jangan. Itu keliru. Itu baru diantaranya. Ada orang bagi-bagi baju misalkan, bagi-bagi makanan sodako atau tidak? Sodako niatnya sodako sodako. Nah, jadi jangan sampai di benak pikiran antum atau kita semuanya sodako itu harus uang wujudnya itu enggak harus. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini karena Kama wasafallahu munafiqin bidzalik sebagaimana Allah telah telah mensifati orang-orang munafikin dengan sifat tersebut. Wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidak menginfakkan kecuali dalam keadaan benci enggak suka karena eman-eman hartanya terkurangi itu Allah musta'an. Wa qala was-sabru Kemudian Rasulullah mengatakan dan kesabaran itu adalah dia. Dia itu apa? Dia itu juga semacam cahaya. Cuman sinarnya luas. Paham tidak? Ya? Dia Nah, wa huwa habsun nafsi ala taatillah. Yang namanya sabar itu adalah menahan diri untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pembagiannya. Wa huwa satu aksan. Kesabaran itu terbagi menjadi tiga macam. Sudah kita lewati semuanya dan berulang-ulang. Pertama, as-sabru ala taatillah. Yang kedua, as-sabru ala akdarillah Yang ketiga, as-sabru an maharimillah. Jangan ala ya, an maharimillah karena artinya beda. Pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah taala. Yang kedua, sabar di atas takdir yang Allah taala takdirkan kepada na'am kita semuanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah as-sabru an maharimillah. Bersabar dari apa? Berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas tapi dari. Bedakan ya, kalau antum bacanya ala keliru. As-sabru ala ma'asillah keliru. Berarti artinya apa? Bersabar di atas apa? Berbuat kemaksiatan kepada Allah taala. Karena pernah dijumpai kekeliruan tersebut terjadi. Jadi jangan terulang lagi ya kalau misalnya pernah keliru jangan terulang lagi. Jadi bukan as-sabru ala maharimillah, ini as-sabru an maharimillah. Artinya beda. Kalau ala berarti bersabar di atas perkara yang Allah haramkan. Keliru, tapi bersabar menahan diri dari perkara-perkara yang Allah telah haramkan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat. al awwal yang pertama, sabrun 'ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu 'alal 'abdi mulazamatu ta'ati walau syaqqat 'ala nafsihi. Yang wajib atas seorang hamba adalah terus-menerus di atas ketaatan walaupun berat jiwa ini untuk menerimanya. Berat enggak atau ringan? Berat atau tidak? Berat, cuman walaupun seberat apapun kita berupaya semaksimal mungkin. Amalan ketaatan kalau kita nggak upayakan, kita nggak mengusahakan, berat terus. Terutama apa yang lail, salat malam. Nam sangat berat sekali bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum wa ringan bagi orang-orang yang sudah terbiasa dan juga nah barakallahu fikum itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tipe pertama tadi, keberatan. Karena kalau orang keberatan itu ya berat terus rasanya. Nah, tapi upayakan kita bisa menjaga ketaatan tersebut. Kenapa kok kami ulang-ulang qiyamul lail, qiyamul lail salat malam? Karena berat. Berat sekali. Nah, orang-orang kalau belum terbiasa berat sekali salat malam itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sekali antum terluputkan rasa kehilangan. Kok tadi enggak salat ya? Padahal dari bangunin tapi anak malah pindah tidur ke belakang. Menyesal dia, menyesal. Karena terbiasa salat malam tadi itu. Tapi kalau orang yang tidak pernah sholat malam, malas bangun malam, ya terluputkan nggak merasa dia. Paham ya? Namullah musta'an. Kita lihat di sini. Barakallahu fiikum. Kata beliau di sini, li'anna ta'ata laysat sahlatan, ya enggak? Karena ketaatan itu bukan perkara yang mudah. Jadi orang berbuat ketaatan itu enggak semudah yang kita bayangkan. Butuh upaya dan perjuangan. Bahkan terkadang butuh pengorbanan orang ber, berbuat ketaatan itu. Jangan Antum bayangkan wah mudah itu kecil, nanti aja misalkan ternyata malah tidak mengerjakan. Jangan. Ingat-ingat bisikan syaitan yang terkutuk yang sudah kita lewati pada pelajaran di pagi hari tadi ya. Terkadang setan pun bisikin, wah nanti aja masih ada 5 menit, tidur dulu. Ternyata setelah itu bangun, wah besok aja lah sekarang sudah terlambat waktunya. Besok omong lain kali aja. Setan seperti itu bisikannya. Jadi mengulur-ulur ujung-ujungnya apa? Satu bulan full dia nggak sholat karena ngikutin bisikan setan yang terkutuk tadi itu. Awal mulanya sudah dibangunkan barakallahu fikum, kemudian setelah dibangunkan setan mengatakan, "Ini masih seperempat jam, tidur dulu aja." Tidur dia. Nah, enggak langsung salat dia, tidur dulu. Setelah itu bangun dia. Masih 10 menit. Lumayan tidur lagi. Setelah tidur lagi barakallahu fikum bangun, wah, sudah terlambat besok ajalah. Kata setannya besok aja lah. Besok ngomong lagi, lain kali aja. Kan cuma sunnah. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Ujung-ujungnya situ hati-hati. Kalau setan itu kalau antum ikutin semakin senang dia menggoda. Tapi kalau antum langsung sumbat mulutnya dengan antum menjalankan ketaatan tadi, bismillah, insyaallah باذنillah terjaga. Insyaallah. Paham itu ya? Caranya gitu. Jadi kalau antum merasa didatangi rasa malas tadi langsung antum bangkit wudu, bismillah. Insyaallah sembuh, ya kan? Ayo ana barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini. Falladhi yusalli kulla yawm khamsa marratin wa yaqumu minal lail yahtaju ila sabrin, masyaallah. Maka orang yang sholat setiap hari lima waktu, lima kali dalam sholat tersebut, maka sholat lima waktu, wa yakum dan dan apa dan bangun malam, sholat malam, yahtaju ila sabrin, butuh kesabaran. Coba bayangkan. Nah, barakallahu fiikum. Naam, karena apa? Karena di dalam apa? Di dalam sholat dan juga menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini butuh kesabaran. Di situ nanti banyak godaan, banyak halangan rintangan. Padahal ini apa? Bisa dikatakan keringanan yang paling ringan kan? selama lima waktu itu pun masih banyak orang yang meninggalkannya. Coba kalau ketika awal kali Rasulullah dulu misalkan tidak minta keringanan berapa kali kira-kira? 40 kali, ya kan? Iya enggak? 40 kali enggak? Berapa? Eh? 50 lebih berat lagi. Coba bayangkan. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW turun eh, ke langit yang keenam bertemu dengan siapa? Musa alaihissalam dikabarkan umat itu akan mampu dalam tragedi kisah Isra Mi'raj itu. Kemudian minta keringanan sampai lima kali dalam sehari semalam. Allahumma musta'an barakallahu fikum. Itu pun banyak orang yang tidak sholat. Banyak orang yang tidak sholat meremehkan. Nah kita ahlu sunnah jangan demikian. Semangat. Apalagi sholat lima waktu. Jangan menyengaja terlambat. Jangan kelompar-kelampir sengaja biar terlambat. Karena bacanya panjang. Bismillah Caranya gitu, barakallahu fikum na'am. Karena kalau antum enggak menepis, setan itu senang sekali mengganggu. Wah, kamu itu salatnya nanti lambat, nanti salatnya panjang, ke belakang dulu aja. Nah, pura-pura minum misalkan. Atau semisalnya jangan, hindari seperti itu barakallahu fikum. Semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Walladhi yunfikul amwal wa yujahidu fis sabilillah" dan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya dan berjihad di jalan Allah, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar dan yang merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar, wa yad'u ila Allah dan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, yahtaju ila sabrin 'ala ta'atillah. Butuh kesabaran di atas ketaatan Allah taala. Berdakwah butuh kesabaran. Belajar pun juga butuh kesabaran. Kalau belajar cuma sebulan dua bulan pulang, belum dapat apa-apa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi upayakan semaksimal mungkin. Nah, yang namanya orang belajar itu sampai kapan, Abdurrahman? Sampai meninggal dunia. Harus kita tanamkan di benak-benak kita. Sudah tua pun tetap belajar. Sudah menikah tetap belajar. Sudah punya anak, belajar lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Karena yang namanya belajar barakallahu fikum Allah justru akan menumbuhkan yang namanya ilmu, tumbuh hayatul ilmi mudzakarah. Hidupnya ilmu itu mudzakarah diulang-ulang terus. Semakin atau ulang-ulang ilmu tersebut, semakin hidup ilmunya. Biidznillah. Tapi ingat, diikat dengan amalan. Karena amalan paling penting ya, amalan paling penting. Orang kalau ber, belajar nggak sabar, nggak nggak sabar dalam duduk bermajelis misalkan, nggak akan dapat apa-apa. Karena disebutkan Menambarakallahu fikum hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang sabar dan yakin apa? akan meraih keimaman dalam masalah agama, menjadi panutan, teladan kelak orang yang bersabar dan yakin di dalam mencari ilmu atau memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala yaitu firman Allah Subhanahu wa taala antum ya, surat as-sajdah itu apa waja'alna eh waja'alna apa Naam, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ingat dua kunci ini. Dua kunci ini sangat berharga sekali. Yaitu apa? Naam, yakin dan as-sabr. Yakin dan as-sabr. Wa ja'alna minhum dan kami telah jadikan di antara mereka a'immah para panutan, para teladan yang diteladani, yang diambil ilmunya, para imam dalam masalah agama, lama sabaru tatkala mereka sabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami orang kalau belajar enggak sabar pamit dikit-dikit gerak-gerik gerak-gerik gerak-gerik pura-pura apa telinganya gatal pura-pura ke belakang misalkan enggak sabar itu dapatnya sedikit paham ya apalagi diiringi dengan apa hanyut di dalam lembah kengantuan paham ya sudah banyak faedah yang terluputkan di situ hati-hati barakallahu fikum kemudian kedua yakin Orang mencari ilmu harus yakin. anak yakin insyaallah biidznillah dibukakan pintu kemudahan. Caranya gitu. Tapi kalau antum belajar sudah menganggap wah ini sulit, ini enggak bisa, wah yang ini tambah sulit lagi, yang ini rumit. Banyak bicara seperti itu enggak dapat-dapat. Paham ya? Sesulit apapun, serumit apapun yang antum pelajari biidznillah, kalau antum bersyukur dan berusaha insyaallah biidznillah akan dimudahkan. Kuncinya dua tadi, as-sabru wal yakin. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fabis sabri wal yakin tunalu imamatu fiddin Dengan sebab keyakinan dan kesabaran tadi akan seseorang akan meraih keimaman dalam masalah agama, sabar dan yakin. Paham ya? Paling maksimalnya aku saksikan coba bayangkan. Paling maksimalnya atau yang sudah masyhur terkenal para a'imah terdahulu, mereka menjadi seorang imam, berapa tahun duduknya? 20 tahun. 20 tahun barakallahu fiikum sembarangan bukan berarti pembatasan tidak. Yang kita saksikan, kita baca dalam sejarah mereka, si fulan, imam fulan duduk zaman dan gurunya isruna sana. 20 tahun. Seperti siapa kemarin? Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar itu enggak sembarangan. Beliau menjadi seorang imam muhaddis, namanya harum, sering disebut-sebut dalam na barakallahu fikum sahihain. Qala al-imam atau haddatsana Muhammad bin Bashar Nah bundar. Beliau dapat gelar bundar, wasiul ilm, yang luas ilmunya itu enggak sembarangan. Berapa tahun Yusuf? 20 tahun duduk bermula sama dengan guru beliau Yahya bin Said Al-Qattan rahimahullah taala. Nah, barakallahu fikum kisahnya panjang lebar, cuma tak ambil kesimpulannya saja bahwasannya beliau awal mulanya dulunya ingin rehlah meninggalkan kampungnya, belajar mencari ilmu. Ibunya melarang, "Wahai anakku, jangan." Posisinya ibunya butuh kepada Muhammad Bashar tersebut. Ternyata di kampungnya memang ada seorang imam di situ, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Akhirnya apa? Muhammad bin Bashar rahimahullah taala mentaati ibunya. Tetap belajar duduk mulazamah di kampungnya dengan seorang imam tadi itu. Aradtu rihlata famana'atni ummi fa'ata'tuha faburika li fihi. Paham ya? Artinya apa? Aku ingin rehlah pergi jauh mencari ilmu, tapi ibuku menghalang-halangi diriku. Eh, akhirnya aku mentaati ibuku, tetap duduk di kampung tersebut, mulai sama dengan seorang guru tadi itu, eh, Al Imam Yahya bin Sa'id Al Qattan rahimahullah taala, faburika li aku diberkahi. Aku diberkahi dengan apa? Sebab taatku kepada kedua orang tua tadi itu atau kepada ibuku dan juga belajar sama tadi, isruna sanah, 20 tahun. Jadi jangan sampai kita cuman sebulan dua bulan ya, nah kurang. Eh, tiga bulan, empat bulan kurang. Kalau seandainya pulang pulang balik lagi caranya gitu. Pulang nggak masalah. Paham ya? Cuman jangan sampai pulang kemudian nggak balik lagi sudah. Paham ya? Tapi semangat terus ada. Upayakan seperti itu sampai benar-benar antum apa? Dan kita semuanya bisa meraih ilmu yang sangat mulia. Karena ilmu itu apa sih? Ilmu itu apa Abdullah? Ilmu itu warisan Rasulullah SAW. Siapa yang nggak mau bagi-bagi warisan? Eh, antum pulang ke kampung nanti kalau udah dapat ilmu, kabarkan kepada penduduk kampung tersebut. Ayo bagi-bagi warisan gitu. Paham ya? Warisan apa? Dikumpulkan semuanya, haddatsana fulan, haddatsana alan, hadis. Ilmu, warisan Rasulullah ilmu. Ya enggak? Karena para nabi dan rasul mereka tidak apa? Tidak meninggalkan harta warisan wal dinar wal dirham. Nah, barakallahu fikum tapi apa? Warasul ilm, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut dari ilmu, sungguh apa? sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Jadi jangan sampai bayangan antum bagi-bagi harta warisan kemudian uang itu enggak ya ilmu ini warisan Rasulullah. Paham ya? Warisan para nabi dan rasul. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah kita lihat di sini. Walladzi laysa 'indahu sabrun la yuwasilu ta'ah. Perhatikan ini. Barang siapa yang tidak punya kesabaran dia tidak akan bisa melanjutkan ketaatan. Fayanshatu fi awwali yaumin wa tsani yaumin thumma yat'ab thumma yat'abu wa yatruku ta'ah. Semangat di awal hari dan hari kedua kemudian setelah itu capek dan meninggalkan ketaatan. Ini menunjukkan bahwasanya jangan dipaksakan. Semuanya apa kita lakukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Kalau antum surat qiyamul lail berat kalau sebelas rokaat berat kalau banyak rokaat cukup tiga rokaat Nah, tiga rokaat dua rokaat salam tahajudnya sekaligus ditutup dengan witirnya, satu rokaat Paham maksudnya ya? Nah, secara global semuanya witir dan juga dua rokaat tadi tahajud. Karena tahajud artinya qiyamul lail, surat malam. Nah, barakallahu fikum karena orang biasanya tidur dulu baru bangun malam. Ya enggak? Ewa. Kalau antum misalkan tidak mampu banyak tiga rakaat tadi itu. Intinya istimrar, continue, terus menerus. Nam al-qalilu da'im khairun al kathir al-munqati'. Itu kaidah itu. Al-qalilu da'im khairun al kathir al-munqati'. Sedikit tapi terus menerus itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Karena apa? Karena amalan yang paling Allah cintai yang bagaimana sih? madawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Hadisnya siapa itu? Aisyah umil muminin muttafaqun alaih. Ahabul a'mal ilallah azza wa jalla madawama 'alaiha sahibuhu wa in qalla. Jadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di sisinya adalah apa? Amalan yang orang itu terus-menerus continue di atas amalan tersebut walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit barakallahu fikum Ikhwan fiddin din azza wa jazakumullah wa jami'an. Jadi perhatikan baik-baik. Jangan sampai seperti orang-orang yang terlalu membebankan diri. Na'am barakallahu fikum. Nah, sampai mengatakan anak surat malam terus, enggak mau tidur misalkan. Ya enggak? Akan akan puasa terus, puasa Dawud, puasa sunnah terus, enggak pernah buka sama sekali misalkan. Nah, itu jangan sampai. Antum puasa Dawud, puasa sunnah enggak masalah, tapi jangan sampai di balik puasa tersebut meninggalkan ketaatan-ketaatan yang lain. Apa maksudnya ya? Upayakan semaksimal mungkin bisa menjaga keistiqomahan dan kontinu di atas ketaatan tersebut. Memang kita semuanya tidak mungkin apa? Tidak mungkin semangat terus. Terkadang ada kalanya kita futur, ya enggak? Futur itu bosan. Ada atau tidak Isuf? Ada enggak? Terkadang gitu kan? Nam, Cuman ingat, solusi yang terbaik yang Rasulullah sabdakan apa? Ya, man kanat fatratuhu ila sunnati faqad najaa faqad aflah. Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Hadisnya sahih. Nah, barakallahu fiikum Rasulullah mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Artinya apa? Setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Dan di masa-masa semangat pasti akan dihampiri masa-masa apa? Futur, bosen. Paham ya? Enggak semangat belajarnya. Nah, solusi yang terbaik bagaimana kata Rasulullah? Barang siapa yang membawa masa futurnya kepada sunnahku, bukan kemaksiatan, bukan perkara-perkara yang doya, perkara yang bisa membuang-buang waktu atau yang semisalnya, aflah. Sungguh dia telah beruntung. dan barang siapa yang membawa masa futurnya kepada selain itu, selain sunnah, dibawa kepada kemaksiatan misalkan barakallahu fikum, faqad halak sungguh dia binasa. Hati-hati barakallahu fikum na'am. Jadi kita semuanya harus sunnati wal jamaah harus pandai-pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kata beliau, walau kana indahu sabrun lastamarra 'alaiha. Kalau seandainya dia punya kesabaran, niscaya dia akan continue terus-menerus di atas ketaatan tersebut. Mohon insyaallah ya, sabar dalam mencari ilmu barakallahu fikum, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala peraturan-peraturan diletakkan nah mungkin di ma'had atau di pondok misalkan sabar dalam menghadapinya karena semuanya demi kebaikan kita semuanya kebaikan para santri kebaikan semua ikhwah kebaikan yang akan nanti meraih di kemudian hari paham itu ya na'am barakallahu fikum karena ahli sunnati wal jamaah insyaallah biidznillah tidaklah meletakkan peraturan-peraturan kecuali sudah ditek dan diteliti sumbernya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah paham ya Cuman terkadang barakallahu fikum teringkaskan, terkumpulkan dengan sebuah tulisan. Apa maksudnya ya? Jadi semuanya butuh kesabaran. Nah, sabar dalam mencari ilmu dan juga sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asani sabrun an maharimillah. Jangan keliru dalam baca dan jangan keliru dalam menerjemahkan. Yang kedua adalah apa? Sabrun an maharimillah. Sabar menahan diri dari perkara-perkara yang telah haramkan, bukan di atas. Karena dulu anak pernah dengar teman terlupakan, dia, dia ngomong as-sabru ala mahrimillah katanya. Bersabar di atas perbuatan yang Allah telah haramkan. Ngartikannya keliru juga kalau batanya keliru. Paham ya? Terkadang ada juga yang keliru ala tapi ngartikannya an, itu juga keliru. Nah, terus bagaimana? Ya udah sebagaimana konteksnya. As-sabru an mahrimillah. Sabar menahan diri dari perkara-perkara yang Allah telah haramkan. Berarti kita tidak mengerjakannya gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. La syakka anna nafsa ammaratun bisu'. Tidak diragukan lagi bahwasanya jiwa manusia senantiasa memerintahkan nam untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang jelek. Illa man rahimallah. Kecuali yang Allah telah rahmati. Turidu syahwat wal muharramat. Yang namanya jiwa manusia senantiasa ingin perkara-perkara yang syahwat, muharramat, perkara-perkara yang diharamkan. Wa turidu an tusbiha mislan nas wa tusanyirahum. Dan terkadang Terkadang orang itu pengen apa? Pengen menjadi seperti manusia. Masih manusia umum, manusia awam yang jauh dari ilmu. Wa dan ingin berjalan dengan mereka. Hati-hati, sudah kenal dakwah, sudah ngaji al-sunnah, jangan terbayangkan apa? Ingin bergaul dengan orang awam lagi, bahaya. Paham ya? Oleh karena itu sangat disayangkan para asatidah yang dulunya ahlus sunnah, sunni salafi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum sampai ahlu Sunnah, At-Taifatul Mansurah, Al-Firqatul Najiyah. Ternyata sekarang membuat sekolahan umum. Membuat sekolahan umum, SDIT, e, TKIT. E, Alasannya biar orang-orang awam itu ikut kita katanya. Tapi sekarang terbalik. Justru ustad-ustad ini ikut orang awam. Santrinya pakai seragam. Hormat bendera merah putih. Hening cipta. Pramuka pun dilakukan juga. Sekarang yang ikut orang yang ikut orang awam ikut ahlu sunnah atau ahlu sunnah ikut orang awam? Seperti itu kenyataannya. Paham ya? Allah mestan dulu ngelarang, jangan, jangan hati-hati. Anak kita kita didik dengan Al-Qur'an was sunnah. Caranya gitu kata mereka. Lah kenapa? Nanti jangan-jangan anak kita ikut seperti orang awam. Kok sekarang malah bikin sekolahan? Paham ya? Nah, Islam dipadukan katanya. Dipadukan dengan apa kira-kira? Dipadukan dengan ilmu-ilmu dunia. Enggak perlu Islam sudah sempurna para fikum nan. Satu, kedua Kata mereka biar orang senang mendengar dakwah sunnah tersebar di mana-mana. Buka apa? Buka televisi. Jaringan-jaringan televisi. Biar tersebar ke Hong Kong, Thailand, Bangladesh, India, Taiwan, Korea, Afrika, Amerika. Intinya tersebar ke seluruh dunia katanya. Menempuh cara maksiat. Lah dalilnya mana Ustaz? Dulu kan Ustaz mengharamkan, sekarang tidak haram. Katanya. Lah kenapa? Demi kemaslahatan umat Allah mustahil subhat lagi di situ. Oh, dulu dalil yang dipakai itu mengharamkan masih utuh, enggak berubah pak. Sekarang pendapatnya berubah. Itu kalau ngikutin orang berubah pendapatnya. Tapi kalau ngikutin dalil berubah nggak dalilnya? Enggak akan pernah berubah. Kalau Allah, kalau Rasul. Paling selamat ngikutin dalil. Dalil yang dipakai oleh ustaz-ustaz ini yang dulu mengharamkan sekarang boleh kan masih utuh dalilnya. Kalau Allah, kalau Rasul. Haram. Ustaznya yang berubah. Ngikutin hawa nafsu. Paham ya? Allah mustahil. Karena kalau sudah tersebar kemana mana tenar terkenal itu jangan tanya kalau ini fulus pasti itu nah barakallahu fikum karena apa karena jaringan itu sendiri membuat nam televisi atau semisalnya itu enggak butuh apa dalam artian apa butuhnya itu enggak sedikit banyak yang dia keluarkan nah barakallahu fikum dan ini banyak yang cerita dan orang yang dah tobat ada juga paham ya nah barakallahu fikum jadi hati-hati hati-hati dengan para dai yang sudah apa yang semula sudah berdakwah bertahun-tahun kita enggak maksum dari kesalahan cuman mbok jangan menyengaja gitu loh Tanya, Menyengaja menyelisih Al-Qur'an Sunnah yang dulu dipakai untuk berhujah. Jangan sampai ini justru menghujai orang tersebut karena gara-gara apa? Dunia tadi hati-hati barakallahu fikum. Ahlus sunnati wal jamaah terus senantiasa akan dianggap asing di mata masyarakat. Kalau sekarang antum saksikan sudah enggak asing lagi, pastikan berarti apa? dakwanya biasanya apa? berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah. Paham ya? Sekarang masyarakat menganggap orang-orang yang berdakwah dengan pemilu asing enggak? Enggak asing. Orang-orang berdakwah dengan televisi, asing enggak di mata masyarakat? Enggak asing. Orang-orang berdakwah dengan sekolah-sekolah formal, di mata masyarakat asing enggak? Enggak asing lagi. Bagaimana al-ghuraba? Mana ghuraba? Eh, yang Rasulullah mengatakan badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya, beruntunglah orang-orang yang asing. Kita semuanya masih dianggap asing, enggak membolehkan pemilu. Enggak bolehkan proposal, berdakwah tanpa yayasan. Payung dakwah Al-Qur'an Sunnah di atas barakallahu fikum pemahaman salaful ummah Allah taala yang melindungi. Paham ya? Berdakwah tanpa televisi, haram kabar makhluk bernyawa, semuanya kecuali kecualikan KTP, paspor, kartu identitas, uang atau yang semisalnya. Bukan kita dosanya, mereka yang mengharuskan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Menurut orang awam ini asing sekali. Nah, inilah yang masih asing. Mereka mencari yang itu, mencari yang masih murni, dan terkadang mereka sengaja menutupi dengan subhat. Paham ya? Sudah kita lewati tadi ya. Intinya bagaimana para kalafikum? Sabar. Sabar di atas apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dari perkara-perkara yang telah haramkan. Jangan bermudah-mudahan para kalafikum di dalam apa? bertindak dan juga melakukan sesuatu apalagi apa berkaitan masalah agama. Semuanya landasannya dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Nah, kita lanjutkan. Fal mu'min yasbir wa yahbis nafsahu 'anil haram. Maka seorang mukmin hendaknya bersabar menahan dirinya dari perkara yang haram. Sudah mengenal dakwah salafiyah, jangan ikuti orang awam lagi. Syukurannya syukuran model-model underground. Anak, syukuran model apa itu? Miring-miring itu ya, model gaul itu jangan. Kalau antum masuk terpaksa harus masuk ke salon, milih milih mana Mas? Gak milih, syukur semuanya. Itu nanti selamat dari kritikan. Tapi udah milih yang ini, milih yang ini. Nah. Biasanya sini cukur bersih, sini puanjuang. Sini bersih, sini puanjuang itu. Jangan barakallahu fikum. Cukur itu yang santai aja, yang polos-polos insyaallah semuanya laku. Paham ya barakallahu fikum, enggak perlu antum takut-takut wahana harus bergaya Ustaz. Gaya apa? Nggak perlu. Paham ya? Nah barakallahu fikum enggak perlu ya. Eh, bergaya secukupnya dengan sesuatu yang sunnah sesuatu yang tidak berseberangan dengan Al-Qur'an sunnah, cukuran-cukuran yang normal barakallahu fikum. Nah, jangan model-model yang Nam seperti model-model barat atau yang semisalnya intinya hati-hati para fikum. Ini bagus sekali nih. Seorang mukmin sabar menahan dirinya dari perkara yang haram. Wala yaqtaru bi kasratil waqi'ina fil haram. Dan hendaknya dia tidak tertipu dengan banyaknya orang-orang yang terjatuh dalam perkara yang haram. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Madaris Salikin dengan semakna apa? ايوه Nan asans. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyatakan, "Alaika bi tariqil haqqi wa la tastawhish likillati salikina wa la wa alai wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kasratil halikina." Jadi beliau mengatakan apa? Alaika bi haqqi wa la tastawish bi qillatis salikina. Wajib atasmu menempuh jalan yang benar dan jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuh. Kebenaran itu sedikit atau banyak yang menempuhnya? Sedikit dibanding ahlu bid'ah wad dalal, dibanding orang hizbiyun, dibanding kelompok-kelompok sesat yang ada, ahlus sunnah itu paling sedikit barakallahu fikum. Kemudian beliau menasihatkan yang berikutnya apa? Wa iyyaka wa tariqal batil wala taghtar bi kasatil halikina. Dan hati-hati kamu dari jalannya ahlul batil, dari jalannya orang yang sesat dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang terjatuh binasa di dalamnya. Hati-hati barakallahu fikum ahlus sunnah dimanapun mereka berada sedikit. Antum saksikan ketika antum mendengar ada daurah ustaz atau masyayikh nam ahlus sunnah di Indonesia yang benar-benar murni di atas Al-Qur'an dan Sunnah yang datang sedikit atau banyak? Sedikit barakallahu fikum, tapi kalau daurannya hizbiyun, eh, sebulan sebelumnya ada penggalangan dana terlebih dahulu, yang datang ribuan. Jangan nanya, soalnya menyaksikan sendiri. Paham ya? Dulu-dulu barakallahu fikum, nah barak, sebelum muncul-muncul fitnah yang dahsyat, fitnah hizbiyun atau yang semisalnya, itu kalau daurah itu yang datang bukan seribu dua ribu, puluhan ribu. Paham ya? Tapi setelah Allah Ta'ala nah barakallahu fikum saring tamhis, disaring mana yang kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, semakin sedikit Al-Sunnah. Ya, berdakwah tanpa menggunakan proposal, berdakwah tanpa menggunakan enam yayasan, berdakwah tanpa melakukan penggalangan dana, paham ya? Tanpa minta-minta, semakin sedikit. Oleh karena itu antum jangan bingung, wah ini kok cuman datang sedikit ya padahal syekh yang ngajar. Jangan nilai kesitunya, situnya. Paham ya? Al-jama'atu Ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kau sendirian. kau usah takut. Ngapain takut? Takut itu kalau di atas kebatilan baru takut. Tapi kalau di atas kebenaran walaupun sendiri pun enggak usah takut. Paham ya? Na'am barakallahu fikum, Allahul musta'an. Na'am. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum. Asalnya itu yang ketiga, as sabrun ala aqdarillah al-mu'limah ini. Bersabar di atas takdir-takdir Allah Ta'ala yang menyakitkan. Oh ternyata ada juga ya takdir Allah yang menyakitkan. Ada. Karena takdir Allah Ta'ala ada yang baik, ada yang buruk. Ingat-ingat ya. Baik buruk dinisbahkan kepada zat yang ditakdirkan. Bukan dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan. Jangan sampai terbalik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menakdirkan ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Baik buruknya ini dinisbahkan kepada siapa Abdullah? ya, kepada orang yang ditakdirkan. Bukan dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan. Kenapa? Karena kalau dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan yaitu Allah taala semuanya baik enggak? Semuanya baik. Itu ingat baik-baik ya, jangan keliru ya. Nah, berarti Allah taala menciptakan kejelekan. Naam. Kejelekan Allah taala ciptakan. Min syarri ma khalaq. Berlindung dari kejelekan yang Allah taala ciptakan. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala al-mu'limah yang menyakitkan. Mungkin ditakdirkan dalam keadaan buta, bersabar. Dalam keadaan misalkan barakallahu fikum lumpuh wal bilah bersabar juga karena semuanya itu di balik itu ada hikmah. Di balik itu ada hikmah. Fayandaghi lil muslim an yasbira idza asabathu musibatun fi malih aw fi nafsih aw fi ahlihi wa aqaribihi wala yajza' wala yatasakhat. Perhatikan baik-baik di situ di kitabnya itu maka selayaknya bagi seorang muslim untuk bersabar apabila telah menimpa pada dirinya musibah. Ya, ditimpa musibah berupa kehilangan hartanya atau musibah yang menimpa dirinya atau keluarganya atau kerabat dekatnya. Wala dan jangan berkeluh kesah. Jangan merasa tidak terima. Wala yatasakhat dan jangan murka. Wa yardha illah wa qadarihi wa yusallima amrahu ilallah dan hendaknya dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya dan berserah dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ditimpa suatu ketika musibah misalkan, eh, kehilangan dompetnya, isinya enggak banyak, cuma lima juta. Nam ya barakallahu fikum. Nah, langsung dia kehilangan langsung marah-marah. Siapa yang ngambil? Siapa yang sabar? Insyaallah باذن Allah Allah mengganti lebih baik. Paham ya? Nah, itu seharusnya. Seharusnya seperti itu karena manusia biasanya ngomel-ngomel dulu baru sabar. Paham ya? Ini bukan hanya antum aja, mungkin kita pun terkadang seperti itu, ngomel-ngomel dulu baru sabar. Wah, tadi kemana ya dompetnya kok? Tadi kemana ya? Tadi kalau nggak dibawa nggak hilang misalkan. Setelah itu wah, sabar. Ya enggak? Jarang sekali yang sabar. Wah, sudah qadarullah masyafaal. Paham ya? ya Ana kehilangan dompet ya qadarullah masyafaal. Jarang sekali seperti itu. Mesti ngomel-ngomel dulu baru dah sabar. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Padahal yang paling afdal yang pertama tadi. Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang paling afdal itu ketika awal kali timpa musibah. Paham ya? Kehilangan uang berapa tadi? 5 juta. Qadarul masyaallah. Allah telah takdirkan yang terjadi sudah. Nah, sabar di awal ketika ditimpa musibah itu jarang sekali. Paham ya? Dan itu yang paling afdal padahal. Walaupun ada tapi jarang. Seringnya orang ngomel-ngomel dulu. Wah, dompetku di mana ya? nyuari dulu ambil marah-marah itu setelah itu nanti kalau nggak ketemu dah ketemu mas syafaat sabar namanya sabarnya setelah ngomel-ngomel dulu itu dah wajar tapi yang jelas tetap dapat pahala kesabaran cuman kurang abdul yang abdul yang pertama tadi itu mahu salah ya ewan barakallahu fikum kita lihat di sini dikit lagi ya kata beliau li'annahu ya'lamu annahu ma min syai'in yahdutsu lahu min khairin aw syarrin illa bi taqdirillah azza wajal dikarenakan dia tahu bahwasannya tidak ada sesuatu yang muncul atau terjadi berupa kebaikan ataupun kejelekan kecuali semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Antum misalkan posisi lagi apa? Masa air misalkan. Ternyata masa air posisi sudah antum tuang di gelas tumpah, gelasnya pecah. Kejadian atau enggak itu? Takdir Allah Subhanahu wa taala juga. Paham ya? Jadi ingat-ingat, berhujjah dengan takdir itu diperbolehkan dalam perkara apa? kita lewati. Enggak sengaja. Yang simpel aja, ada dua perkara kan? Ada yang haram, ada yang diperbolehkan. Berhujah takdir qadarul masyafa'al. Boleh dibaca dua bacaannya boleh qadarullah wa masyafa'al boleh atau qadarullah wa masyafa'al. Artinya sama. Allah telah menakdirkan dan apa saja Allah Taala kehendaki pasti terjadi. Kapan diperbolehkan? Ketika ditimpa musibah. Paham ya? Berhujah takdir memang disyariatkan. Ketika ditimpa musibah qaddara masyafa'al Ya, eh, qaddarallahu wa masyafa'al syafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al Tapi yang dilarang yang diharamkan berhujjah dengan takdir ketika apa? Ketika apa? Melakukan maksiat. Ada dua. Maksiat kemudian musibah. Ketika melakukan maksiat dilarang, haram berhutang takdir. Merokok itu haram, Pak. Nyuri itu haram, Pak. masya masyafal. Anak rokok ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mencuri pun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang tidak terlupakan sering terulang-ulang. Kisahnya siapa itu? Umar bin Khattab Amirul Minin. Suatu ketika pernah menangkap pencuri, akan ditegakkan hak hukuman, dipotong tangannya. Tatkala sudah semuanya sudah siap, kemudian tangannya mau dipotong, pencurinya mengatakan, "Mahlan ya Aminul Minin katanya. Sabar dulu. Ya, tunggu dulu wahai amal minin. Sesungguhnya aku mencuri dengan takdir Allah. Gayanya pencuri tadi itu. Tapi Umar Khattab juga enggak kalah pandainya. Beliau mengatakan apa? Aku pun mau memotong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalahkan dia dengan hujan dengan takdir tadi itu. Karena orang kalau berhujan takdir dalam melakukan melakukan maksiat enggak bisa. Haram, jangan ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi berhujjah dengan takdir itu ketika ditimpa musibah tadi itu. Bagus soalnya ya? Eh, jangan sampai terbalik. Naam. Kita lihat. Falaysa lahu hilatun, maka tidak ada pilihan lain. Manusia kalau sudah ditakdir Allah taala dengan suatu takdir, enggak ada pilihan lain. Enggak ada jalan keluar lain kecuali hanya pasrah. Fa idza sabara falahu ajrun, apabila dia sabar dapat pahala, wa illam yasbir fal musibatu madhiyatun wa yuhramul ajr. Kalaupun dia nggak sabar, musibah tetap berlalu gitu loh. Ya nggak? Orang kalau dia ditakdirkan dalam keadaan kecelakaan jatuh, dia sabar nggak sabar, sudah kecelakaan sudah terjadi belum? Sudah terjadi, ada dua kemungkinan, sabar saja sudah. Sabar dapat pahala. Kalau dia nggak sabar pun musibah sudah menimpa dirinya. Lebih baik sabar. Dapat pahala plus sebagai penghapus dosa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu yashkurullah ala ni'amihi alaih an yas alaihi an yasbira 'indal masa'ib sebagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, maka wajib bagi dia untuk bersabar ketika menjumpai atau mendapatkan musibah-musibah. Nasallahu alaihi wasallam afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.